Ayat ini yang merintahkan kita memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus memerintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwa orang yang paling baik agamanya adalah orang yang mengikuti milah Ibrahim. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapakah yang lebih bagus agamanya, dinnya, ketundukannya daripada orang yang menyerahkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah dan dia muhsin mengikuti tuntunan Rasulullah dan mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 130 Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak menyukai milah Ibrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah dan tidak ada yang tidak menyukai milah Ibrahim kecuali orang yang telah memperbodoh dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menjelaskan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 tentang milah Ibrahim.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 Empat ayat ini menjelaskan tentang milah Ibrahim Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti milah Ibrahim. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengikuti milah Ibrahim. Dan celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak menyukai milah Ibrahim dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang makna kandungan daripada milah Ibrahim. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan dalam kitab Risalah Hadiah Thayyibah, Risalah makna la ilaha illallah Beliau mengatakan Allah Allah ikhwani tamassaku bi asli dinikum وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأعدهم وأبغضوهم وأبغض من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم walau kanu ikhwanahum wa auladahum. Syekh Muhammad mengatakan, Allah Allah ikhwani, takutlah kalian kepada Allah Takutlah kalian kepada Allah hai ikhwan sekalian, saudara-saudara saya. Tamassaku bi asli dinikum, pegang teguhlah pokok din kalian. Awalihi wa akhirihi yang paling awal dan paling akhir. ussihi wa ra'sihi. Yang paling mendasar dan kepalanya Apa? Syahadati Allah ilaha illallah Syahadat la ilaha illallah Wa'arifu makna ketahuilah maknanya. Pelajarilah maknanya. Wa'ahibbuha dan cintailah setelah memahami maknanya, cintailah maknanya tersebut. Wa'ahibbu ahlaha dan cintailah orang yang merealisasikan makna kandungan la ilaha tersebut. Waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idin dan jadikan mereka sebagai saudara-saudara kalian walaupun mereka orang yang jauh dari kalian, baik jauh tempatnya maupun jauh nasabnya. Wakfuru tawagit dan ingkarlah, kafirlah kalian terhadap para togut semuanya. wa aduhum musuhilah musuhilah mereka semuanya. Wa abghiduhum dan bencilah para togut tersebut wa abghidu man ahabbahum dan bencilah orang yang mencintai para togut tersebut awajadal anhum atau orang yang membela-bela para togut tersebut awalam yukafirhum atau orang yang tidak mengkafirkan para togut tersebut aw qala makalafani Allah aw ma'ala atau orang yang mengatakan apa urusan saya dengan para togut tersebut maka lafani Allah bihim Allah tidak membebani saya untuk mengomentari mereka untuk menghukumi mereka faqad kadzaba hadza 'ala Allah waftara sungguh orang ini yang mengatakan bahwa Allah tidak membebani saya untuk mengkafirkan mereka atau mengomentari mereka memusuhi mereka faqad kadzaba hadza 'ala Allah waftara sungguh orang ini telah dusta dan mengada-ada atas nama Allah Faqad kallafahullahu bihim justru Allah telah mewajibkan, telah mentaklifkan dia untuk menyikapi mereka, untuk menilai mereka, untuk mengkafirkan mereka waftaradu alaihil kufra bihim dan telah mewajibkan atas dia untuk ingkar terhadap mereka wal bara'ata minhum dan berlepas diri dari mereka walau kanu ikhwanahum walau wa, wa auladahum walaupun para togut tersebut saudara-saudara mereka senasab dan anak-anak mereka ini eh, prinsip daripada tauhid milah Ibrahim adalah menegakkan hakikat makna la ilaha illallah jadi bukan hanya sekedar merealisasikan pada diri kita kita tidak beribadah kepada selain Allah, tapi juga menyikapi tadi ahibbu ahlaha. Cintailah orang yang merealisasikan tauhid. Jadikanlah sebagai saudara kalian. Memberikan loyalitas. Mengkafirkan para togut, membenci mengusuhi mereka, membenci orang yang mencintai para togut, membenci orang yang membela-bela para togut, yang menegakkan subhat dalam menghadang pengkafiran para togut, atau orang yang tidak mengkafirkan para togut, atau orang yang mengatakan apa urusan saya dengan pemerintah ini, Allah tidak mewajibkan saya untuk mengomentarinya, untuk menghukuminya, untuk kemusuhinya. Orang semacamnya ini apa? Fakad Allahi waftara. Telah dusta atas nama Allah. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah membanyak menghukumi orang-orang para togut tersebut tersebut dan kaki tangannya. Makanya realisasi tauhid dalam aplikasi kehidupan dalam arti menyikapi mereka, sikap kita kepada mereka, kita tidak ber, tidak loyal kepada mereka dan hal-hal yang lain merupakan aplikasi daripada milah Ibrahim. Pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sebagaimana telah saya sebutkan pada khutbah yang lalu, seorang ulama di kota Ahsa namanya Ahmad Ibn Abdul Karim Al-Ahsai. Dia menerima hakikat dakwah yang disampaikan bahwa yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah dakwah tauhid yang benar, tapi saya tidak setuju dengan mengkafirkan para pelaku kemusikan tersebut. Bisa jadi mereka diuzur karena kejahilannya, kebodoh, ketaklid atau takwil ijtihad Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim mengirim surat kepada orang tersebut dan diantara isi suratnya kata beliau wa anta wal tanzilu darajatan awwala maratin fi wa baladi syirki wa muwalatihim wa salat khalfahum kamu wal iyadzubillah saya berlindung kepada Allah tanzilu darajatan telah terpuruk satu tingkat awwala maratin pertama-tamanya bisyaki dalam keraguan dalam menilai mereka baladi syirki dan merasa betah tinggal di negeri kaum musyrikin wa muwalatihim dan kamu loyal kepada mereka wassalati khalfahum dan kamu salat di belakang mereka. Ini akibat daripada apa? Aplikasi dari milah Ibrahim tersamarkan. Tidak merealisasikan, hanya mencukup kepada pemahaman, tapi tidak berbuah kepada amal aplikasi dalam kehidupan. Karena andai kata hanya cukup kepada pengamalan pribadi, tidak ada kaitan dengan sikap terhadap orang lain, tidak mungkin Nabi Ibrahim diusir, tidak mungkin Rasulullah SAW diusir, para sahabat disiksa dan seterusnya. Tapi aplikasi daripada milah Ibrahim menuntut hal-hal tersebut. Bila saja para ulama salaf mengatakan man ata sahiba bid'atin liyuqirahu faqad A'ana ala hadmil Islam. Barang siapa mendatangi pelaku bid'ah riwakirahu untuk memuliakan mereka, faqad a'ana ala hadmil Islam. Maka dia telah membantu dalam menghantam Islam ini, dalam menghancurkan Islam ini. Ulama yang lain, ulama salaf mengatakan yang lain, man jalasa sahiba bid'atin nuzi'at minhul ismah. Barang siapa duduk-duduk dengan ahli bid'ah, maka dicabutlah darinya keterjagaan diri dari bisa melindungi prinsip. Dalam ucapan yang lain, man jalasa sahiba bid'atin wukila ila nafsihi. Barang siapa duduk-duduk dengan ahli bidah, maka diserahkan kepada dirinya. Allah tidak akan melindungi prinsipnya. Bila saja ucapan ulama salaf tersebut perihal menyikapi ahli bidah, pelaku bidah, barang siapa duduk duduk dengan ahli bidah, maka dicabut keterjagaan dirinya barang siapa mendatangi ahli bid'ah untuk memuliakannya maka dia telah membantu dalam merobohkan Islam ini bila itu ucapan ulama salaf terhadap orang yang datang kepada ahli bid'ah untuk memuliakannya disebut telah membantu dalam menghancurkan Islam bagaimana dengan orang yang mendatangi orang yang melakukan kemusyrikan kemurtadan untuk memuliakannya dan bentuk pemuliaan macam apa yang yang lebih tinggi daripada menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam urusan ibadah, dalam menjadikan mereka sebagai imam sholat, itu sebagai bentuk memuliakan mereka. Bila saja Allah Subhanahu wa taala melarang memuliakan orang kafir, pelaku kemusyrikan, melarang mengedepankan mereka dalam majlis, dan ulama menyebutkan bahwa bentuk loyalitas adalah mempersilahkan orang kafir untuk duduk di depan majlis. Itu sebagai bentuk loyalitas mualah sugro dosa besar itu padahal pada dalam urusan agama. Bagaimana dengan mengedepankan mereka untuk dijadikan sebagai imam sholat bagi kita? Itu sebagai bentuk pemuliaan mereka. Sedangkan orang yang mendatangi mereka untuk memuliakan mereka, orang yang mendatangi ahlu bidah untuk memuliakan mereka telah disebut telah membantu dalam merobohkan Islam. Bagaimana dengan orang yang mendatangi pelaku kemusyrikan atau pelaku kemurtadan hatta walaupun umpamanya orang tidak mengkafirkannya tapi disebut pelaku kemusyrikan menjadikan pelaku kekafiran, maka itu telah membantu dalam merobohkan Islam ini. Banyak sekali ucapan-ucapan ulama salaf yang harus kita perhatikan dalam apa aplikasi daripada milah Ibrahim. Tauhid itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. La ilaha illallah. Kita jihad di jalan Allah. Tapi bagaimana kita ketika bersikap di hadapan para tokoh dan ansarnya? Kalau berbicara jihad memerangi taubat bisa, tapi bagaimana ketika orang tersebut ada di hadapan kita? Bila saja dalam urusan dunia kita eh, urusan agama kita menyerahkan urusan kepada mereka, bagaimana dalam urusan dunia? Itu sebagai apa? Bentuk memuliakan mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang menjadikan orang kafir memberi, memberikan peluang kepada orang kafir untuk menjadikan menjadi pemimpin, menguasai orang Islam. lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang mukmin dalam segala hal, baik dalam urusan dunia maupun agama. Bila saja urusan dunia kita dipaksa oleh mereka, mereka memaksa kita untuk mereka memegang urusan dunia kita, maka tidak layak bagi kita orang yang punya pilihan, yang punya kesempatan, tidak ada pemaksaan, bagaimana mungkin kita menyerahkan urusan keagamaan kita kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Sedangkan bentuk daripada milah Ibrahim adalah buraa minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Allah mengedepankan keberlepasan diri daripada orangnya sebelum keberlepasan diri daripada perbuatannya. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan keberlepasan diri pada pelaku kemusikan dari orangnya baru perbuatannya. Dalam Al-Mumtahan ayat 4, "Inna buraa minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kami berlepas diri dari kalian. Kalian itu orang. Dan apa yang kalian ibadat selain Allah. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, "Wa idza'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah." Dan ingat kalau mereka meninggalkan Ashabul Kahfi meninggalkan orang-orang musyrik tersebut dan apa yang mereka ibadati selain Allah. Dalam surat Maryam Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru selain Allah. Kalian orang terus perbuatannya. Ayat berikutnya falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna illallah. Tatkala Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadati selain Allah. Bagaimana orang disebut meninggalkan orang-orang musyrik? orang disebutkan di sini bisa saja baro daripada kemusyrikan mereka, kekafiran mereka. Kenapa Allah di sini mengendahulukan keberlepasan diri pada orangnya sebelum perbuatannya untuk menegaskan pentingnya berlepas diri pada orangnya. Karena bisa saja orang baru daripada kemusyikan, baru daripada sistem togut, daripada demokrasi, tidak menjadi penegaknya, tapi tidak baru dari orangnya tidak meninggalkan orangnya apalagi kalau memuliakan mereka itu bertentangan dengan milah Ibrahim apalagi kalau apa orang menjadi, merelakan dirinya untuk menjadi bemper, untuk menjadi tameng, menjadi junnah, menjadi perisai untuk membentengi para togut, untuk dalam rangka menghadang para ikhwan-ikhwan tauhid yang meng mengkafirkan para togut, kemudian merelakan orang merelakan dirinya untuk menjadi benteng atau perisai dari para togut tersebut. Syekh Sulaiman Ibn Sahman dalam kitab Kasbu Subhatain Beliau ketika menjelaskan orang-orang yang mengingkari kepada para ikhwan tauhid yang mengkafirkan para pelaku kemusikan dengan alasan kebodohan, Syekh Sulaiman Ibn Sahman mengatakan, keadaan ke orang-orang yang membela-bela para pelaku kemusikan supaya tidak dikafirkan dengan berbagai macam sebab tidak lepas dari tiga keadaan. Pertama, bisa saja mereka maksudnya orang-orang yang menguzur itu bisa saja mereka telah mendakwahi para pelaku kemusyrikan dengan mau hasanah dengan wejangan yang baik dan dengan jidal yang cara yang lebih baik kemudian para pelaku kemusyrikan tersebut menerima dakwah tauhid taubat daripada kemusyrikannya maka berarti orang yang mengkafirkannya adalah orang yang salah yang keliru Berarti orang-orang yang mengkafirkan itu adalah keliru. Kenapa? Karena mengkafirkan orang yang telah taubat dari para kemusyrikan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, orang-orang yang menguzur tersebut telah mendakwahi para togut tersebut, ansornya, orang-orang musyrik tersebut. Akan tetapi para pelaku kemusyrikan tersebut tidak menerimanya, malah bersikukuh di atas kekafirannya. Maka tidak ah, tidak salah daripada mengkafirkan orang yang bersikuku di atas kekafiran. Keadaan yang ketiga adalah kalian malah membela-bela para togut tersebut, orang-orang musyrik tersebut, pada kalian tidak menasehati para togut dan ansornya, tidak mendakwahi mereka, tidak menasehati mereka, tidak mendakwahi mereka, tidak menasehati mereka. Terus kalian malah menghadang orang-orang yang mengkafirkan mereka Padahal kalian tidak mendakwahi, tidak menasihati para tokoh tersebut, berarti kalian telah telah menjadi telah rela menjadi ansor mereka dan awan mereka. Terus beliau mengatakan firman Allah, "Ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya, faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah amma yakunu 'alaihim wakila." Nah, sekarang kalian membela membela membela-bela mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan, maka siapakah nanti yang akan membela mereka di hari kiamat? Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Kisahnya adalah ada orang munafik, ada orang Yahudi. Orang munafik ini mencuri makanan dari seseorang pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian makanan yang dia curi itu dititip kepada orang Yahudi. Kemudian orang yang mencuri dan keluarganya ini membuat isu bahwa yang mencuri makanan itu adalah orang Yahudi. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW karena Rasul melihat orang ini yang mengadukan zohirnya orang Muslim, sedangkan yang dituduh adalah orang munafik, orang Yahudi, kafir asli. Hampir saja Rasulullah SAW membela orang munafik ini, membenarkan tuduhannya bahwa yang mencuri adalah orang Yahudi. Turun ayat, ayat yang panjang yang diantaranya wala tujadil anil ladzina yahtanuna anfusahum jangan kamu menjadi pembela orang-orang orang yang mengkhianati diri mereka sendiri ayat juga wala takun lil khainina khasima janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat bahkan di ayat berikutnya Allah mengatakan wastaghfirillah minta ampunlah kamu kepada Allah bila saja membela orang yang mencuri orang yang mencuri langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran yang keras. Disebut jangan membela para pengkhianat. Jangan membela mendebat, membela orang-orang yang telah mengkhianati diri mereka sendiri. Kamu sekarang membela-bela di dunia, siapa yang membela mereka di hari kiamat? Istighfarlah kepada Allah. Itu ayatnya di dalam surat An-Nisa ayat 106 dan berikutnya. Bila saja ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya sekedar ada kecenderungan untuk membela orang yang mencuri ini disebut orang yang mengkhianati diri sendiri pencuri tersebut apa gerangan dengan mujahadalah membela-bela para togut dan ansornya Padahal mereka orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya, menzolimi hamba-hamba Allah, memerangi wali-wali Allah, menjarah harta kekayaan umat, dan menzolimi umat manusia. Bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul macam apa? Apakah ini yang lebih besar atau pengkhianat hanya sekedar mencuri sekarung gandum yang dilakukan oleh orang munafik tersebut? Bila saja membela mereka, menghadang untuk membela eh, menghadang mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala apa gerangan dengan membela para tokoh dan ansornya yang telah jelas-jelasan dengan perang jelas di hadapan umat manusia mereka menentang Allah dan Rasulnya mereka memerangi Allah dan Rasulnya menzolimi umat manusia berapa juta berapa ribu orang yang masuk penjara dengan berbagai macam kasus dan berapa ratus orang orang-orang yang ingin menegakkan kalimat Allah yang dipenjara itulah bentuk kezaliman mereka kita tidak boleh membela-bela mereka barakallahu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi tauhid itu memiliki aplikasi dan tauhid harus menjadi prioritas pertama dalam segala aktivitas kita. Karena ketika ada penyimpangan dalam pemahaman tauhid, maka akan terjadi penyimpangan dalam hal-hal yang lainnya. Makanya pemahaman tauhid harus dituntaskan. Jangan ngambang dan kita harus belapang dada untuk menerima kebenaran. Tidak boleh kita ada perasaan istikbar, keangkuhan, menolak kebenaran pada dalilnya jelas karena yang menyampaikannya bukan dari kelompoknya atau bukan orang yang dicinta, yang disanjungnya, tapi kebenaran adalah berdasarkan dari dalil. Dari dalil yang nas siapa saja yang menyampaikannya harus kita menerimanya. Rasulullah SAW ditolak oleh Abu Jahal. Pada Abu Jahal mengetahui hakikat kebenaran Rasulullah SAW karena alasan apa? Karena dia adalah seorang gulam kures, anak kemarin sore orang kures. Istiqbar. Kebenaran akan sampai ke dalam hati bila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melapangkan dada untuk perubahan dan kita mencarinya ketika kebenaran jelas akan tetapi kita, orang tidak mau menerimanya dan merasa sempit itu pertanda hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan masuknya kebenaran ke dalam hati itu seperti terbukanya lapangnya dada faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama barang siapa yang Allah inginkan berikan petunjuk kepada kebenaran Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam dan barang siapa orang yang Allah inginkan kesesatannya Allah jadikan dadanya sempit sesak seperti orang yang naik ke atas kesesakan pada diri dalam menerima al-haq itu sebenarnya ada pada diri orang tersebut dan itu akibat daripada keberpalingan dari al-haq. Ketika orang berpaling dari al-haq, maka Allah akan memalingkan hati. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah menyimpangkan hati mereka. Jadi, penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akibat orang tersebut tidak mau melapangkan dada. Tapi hidayah penerimaan al-haq adalah merupakan balasan daripada orang menerima al-haq. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang menerima hidayah zadahum hudan Allah menambahkan kepada mereka hidayah wa atahum taqwahum dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan. Jadi al-haq itu adalah jelas. Segala sesuatu yang bermuncul dari para dalil yang jelas itu adalah hak. Sesuatu yang tidak berlandaskan kepada dalil yang jelas apalagi hanya sekedar pendapat kalau tidak disertai dalil itu adalah bukan ilmu ulama salaf sepakat bahwa yang namanya taklid itu adalah kejahilan la yuqallidu illa gobiyun aw asabi tidak ada yang taklid kecuali orang yang gobi yang dungu yang bodoh atau asabi orang yang fanatik golongan dan taklid itu bukan ilmu taklid itu mengambil ucapan seorang ulama seorang tokoh tanpa mengetahui dalilnya itu namanya taklid sedangkan taklid itu bukan ilmu bila ilmu maka bukan ilmu maka mencarinya bukanlah kewajiban dan men, e, menyebarkannya bukanlah bagian daripada dakwah ilallah. Tapi kalau ittiba adalah mengikuti, mengambil suatu pendapat dengan disertai dalilnya yang jelas. Itu namanya ittiba. Kita diperintahkan ittiba dan dilarang dari taklid karena ittiba adalah ilmu sedangkan taklid adalah kejahilan. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencari ilmu. Makanya kita punya kesempatan banyak di sini untuk belajar sarana belajar banyak. Tidak hanya belajar dengan duduk kepada seorang guru, tapi banyak sarana untuk belajar. Tinggal kita yang menggunakan kesempatan nikmatani magbunun fihi makasirun minan nas as-sihhatu wal farag. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu di dalamnya adalah as-sihhatu kesehatan, kondisi sehat wal faragu dan kondisi senggang senggang dan sehat adalah dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita manfaatkan dalam hal-hal yang manfaat yang positif yang kembali kepada din kita dan dunia kita dengan manfaat. Segala yang melalaikan daripada hal yang manfaat adalah lahun yang harus kita eh, hindari dan kita jauhi. Inna Allah malaikatahu yasalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم فإنهم أنصر دينك يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا